Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian risalah satu Usul atau Al-Usul ats risal risalah dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah Al-Usul ats yang beliau ingin menjelaskan tentang tiga perkara yang sangat penting untuk diketahui setiap muslim dan muslimah. Karena perkara ini perkara yang sangat asas, yang sangat mendasar dari agama seorang muslim, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal dinul Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Akan tapi Syekh sebelum masuk pada pembicaraan inti menjelaskan tentang apa itu mengenal Allah, apa itu mengenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa itu mengenal dinul Islam bil adillah, maka beliau memberikan mukadimah yang sangat penting dari risalah ini. Mukadimah yang pertama berkaitan dengan arba'u masail, yaitu empat permasalahan yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Mukadimah yang kedua berkaitan dengan salah satu masail. Tiga permasalahan penting yang daknya difahami dan segera diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Baru beliau menjelaskan tentang inti permasalahan dari risalah Al-Usul Al-Thalatha. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas perkataan Syekh yang belum mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang telah kita jelaskan dan telah kita ambil faedahnya dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim, dalam rangka meneladani mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh para salaf dan demikian pula dengan ucapan ini dalam rangka untuk beristianah meminta tolong para Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk tabarruk yaitu talabul barakah mencari barakah dan kita telah sampaikan pula kalimat i'lan rahim rahimakallah yang merupakan awalan kalimat syekh yang beliau sebelum masuk pada pembicaraan mengajar mengajak berdakwah beliau mengawali dengan doa dan ini yang salahnya dimiliki setiap dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran pengajaran antara guru dan murid, antara dai dan mat'um hendaknya dibangun ya ini di antara sikap dengan sikap rahmah, dibangun di atas dasar sikap rahmah, kasih sayang terhadap para mad'uin, terhadap para tulab sehingga akan membuahkan pengajaran yang maksimal dan hasil yang maksimal. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, kita masuk pada perkataan Syekh setelah beliau mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila ketahuilah sesungguhnya wajib bagi setiap kita muslimin dan muslimah untuk mempelajari dan mengetahui tentang empat perkara. Apa empat perkara yang beliau maksudkan? Al-ula al-ilmu wa marifatullah wa ma'rifatu nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu berilmu. Kewajiban yang pertama adalah berilmu. Yang dimaksudkan dengan berilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Asania al-amalu Mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Asalisa ada waktu dawatu Mendakwahkan apa yang telah dia ilmui dan telah diamalkan. Ar-rabi'ah as-sabru ala adafi Dia bersabar terhadap segala gangguan yang dia dapatkan di jalan dakwah. masal muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Syekh membawakan dalil tentang empat perkara ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala Adapun dalil tentang empat perkara tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabr. Ini dalil yang dibawakan di suratul Asr. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membawakan perkataan ulama di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari yang Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan "Lau ma ansalallahu hujjatan ala khalqih ila hadhi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan alasan untuk menegakkan perkara di kalangan para hamba kecuali hanya surat ini, ini suratul asr yang mengandung tentang empat permasalahan tersebut. Lakafathum, saya telah cukup. Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari yang Al-Imam Al-Bukhari beliau membawakan dalam bab khusus yakni al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahwasanya ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Dan beliau membawakan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." wastaghfir li dambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan minta ampunlah Anda kepada Allah tentang dosa yang Anda miliki. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mukadimah yang pertama yang beliau bawakan atau yang berisi tentang arba'u masail dan kita insyaallah Allah akan membahas satu persatu dari arba'u masail tentang empat permasalahan yang wajib untuk kita ketahui bersama-sama yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita mengambil faedah dari risalah yang muhimmah, risalah yang sangat penting dan risalah yang para ulama sangat menyarankan kepada kita untuk mempelajarinya khususnya bagi para pemula dalam upaya memahami akidah yang sahihah, akidah yang lurus dari akidah ahli sunnah wal jamaah hingga kita bisa menegakkan tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengambil faidah dari risal ini. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.